Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. <clears throat> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ba'd. Kita insyaallah akan mengawali pembahasan ya buku berikutnya yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ya, kaidah-kaidah fikih. Setelah sebelumnya kita membahas tentang usul fikih. Walaupun buku yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah kita membaca buku yang baru yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah, fikih yang ditulis oleh gurunya Syekh Utsaimin, itu Syekh Abdul Rahman sadi rahimahullah taala. Pada pertemuan-pertemuan tadi kita sebutkan tentang usul fikih. Usul fikih itu adalah apa? Ya tujuan belajar usul fikih untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Ya, untuk mengetahui hukum-hukum syariat Baik hukum taklifiyah ataupun wadhiyah. Itu intinya itu. Mengetahui hukum hukum-hukum syariat taklifiyah yaitu wajib balikannya haram ya ataukah sunnah ataukah makruh ataukah mubah ataupun iya itu apa sah atau tidak sah. Itu belajar usul fikih. Ya, lafaz-lafaz umum khusus kemudian ya kemudian mutlak kemudian yang terikat kemudian bahasan apa itu nas, ya kemudian juga dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ya demikian juga ijma, kemudian kias, ya demikian. Juga pembahasan tentang siapa yang berhak memberikan jawaban, mufti, demikian juga apa itu taklid, ya itu dibahas di usul fikih. <clears throat> Sedang kita sekarang akan mempelajari itu al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ya, Disebutkan di beberapa buku tentang definisi tentang kaidah fikih. Ilmu ini termasuk ilmu yang penting ya, kawaid fikih ya. Berkaitan dengan masalah fikih juga. Kalau kita ya taruhlah mau mempelajari bulu maram. Seseorang mau, mempelajari bulu maram. Ya, maka kadang diawali dengan apa menghafal dulu meratul Ya, atau mengetahui dari dalil-dalil, kemudian bulul maram. Kemudian mau menjelaskan tentang bulul maram tersebut, mau menjelaskan kita ini atau mau menerangkan atau mengambil faedah dari bulul maram. Maka di situ ada beberapa hal yang dipunyai oleh seseorang yang mau menjelaskan itu. Itu ini kita lihat di Taudhil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Harus mengetahui di situ masalah hadis, mengetahui masalah hadis. Itu yang pertama. Kemudian mengetahui usul fikih, ya sudah kita pelajari. Kemudian kuaid fikih ya, kaidah-kaidah fikih ya, kita sekarang akan pelajarinya. Kemudian maqasid syariah, maksud-maksud syariat. Ya, yaitu yang yang dari diketahui. Usul fikih sudah kita sebutkan. <clears throat> Adapun kaidah-kaidah fikih ya. Kadang kita ngomong panjang lebar tapi nggak tahu prakteknya, kadang sulit tergambarkan, tergambarkan. Kalau usul fikih kan sudah tahu mengatakan ini wajib atau haram yang lima itu kan atau sah tidak sah. Sedangkan kaidah fikih itu gambaran gambarannya kaidah-kaidah fikih itu. Ini kita contohkan langsung. Apa yang sekali saya Abdul Masadi di buku ini Al Qawaid Al fikihnya ini. Ya. Saya menambahkan li fahmi an-nusus asyariyah untuk memahami nas-nas syariat. Kaidah-kaidah fikih untuk memahami ya nas-nas syariat dari dalil syariat. Contohnya ya, al-qaid al-fiqhiyah ini contohnya. Seperti beliau menyebutkan di sini, "Walisa wajibun bila iktidar. Ini yang ke-16, seri ke-16. Wala muharram ma'at itiror Ini kaidah ini kaidah fikih, kaidah fikih ini seperti ini. Laisa wajib tidak ada wajib bila iktidar tanpa kemampuan. Tidak punya uang untuk haji, maka tidak wajib untuk haji kan demikian. Wala muharram ma'itirar tidak ada haram bersama dengan itirar darurat. Di hutan tidak ada apa-apa kecuali babi saja. Itu sudah dimakan walaupun itu haram. Nah, ini ini namanya kaidah fikih ya. Sudah langsung kita ter, tergambarkan kan. Kita mau ngomong apa ini? Ya, ini sudah tergambar. Ini namanya kaidah fikih. Ya. Daripada kita <coughs> bilang definisi ini ini ini tidak paham, tidak nyanda. Ya, karena tingkatan kita kan masih belajar, ya. Jadi Contohnya dari ini saya kita sudah tahu mau mau kemana arahnya kita belajar ini dengan syair nomor 16 ini. Laisa wajiban bila iktidar. Tidak ada wajib tanpa kemampuan. Dan tidak ada yang haram bersama dengan terurut Kan itu Kok bisa dibuat kaidah ini? Ya karena mengetahui dalil-dalil yang ada dikumpulkan para ulama, dibuatlah suatu kaidah. Ini loh kaidah ini ini. Bahwa sesuatu itu kalau tidak mampu ya nggak wajib. Ya aku eh, nggak uh, bisa ini e, sholat berdiri gimana? Ya tidak apa-apa karena tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Lo ini apa? Diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ini ya ini yang perlu diperingatkan juga harus dibangun dibangun di, di atas apa dalil. Karena di antara kaidah itu tidak ada dalilnya. Wah itu bahaya. Ini. Seperti yang terjatuh, terjatuh kepada al-maqasid lahu hukum eh, al-wasilah, yakni al, al ya al-maqasid tubariru al-wasilah. Bahaya. Maksud itu memperbolehkan wasilah ya itulah kita ketahui yang masuk di parlemen-parlemen. Untuk apa? Karena untuk mendirikan khalifah Islamnya. Kita nggak bisa masuk itu kecuali dengan apa? Kecuali masuk di parlemen. Akhirnya jatuh pada mukhalafat syariah. Syalbani mengatakan politik sekarang ini dengan meninggalkan politik praktis. Nah, itu, nah, kita sebutkan ucapan Syalbani. Jadi politik sekarang ini kita cara berpolitik sekarang ini meninggalkan politik praktis. Lalu bagaimana? Ya kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini nah, itu. Nah, karena kalau tidak nanti mereka masuk pada kaidah yang bahaya tadi. Al maqasid bariru al wasilah. Maksud itu memperbolehkan wasilah, wasilah apapun ditempuh untuk mendapatkan maksud. Ya, kita bisa perhatikan kan orang-orang yang terjatuh yang dulu punya jenggot, potong jenggotnya. Kenapa? Itu tujuan kita kan ini. Ya enggak? Jadi tetap kita membangun kaidah ini harus di atas apa? Dalil, harus di atas dalil. Karena kalau seorang buat kaidah tidak ada dalil bahaya sekali. Yang di sini belum buat kaidah. Ini namanya kaidah fikhiyah. Tidak dikatakan wajib kalau dia tidak mampu dan tidak haram kalau dia dalam keadaan darurat. Nah, itu. Ini ini yang contoh yang mudah dipahami. Jadi apa yang kita mau pelajari di sini adalah seperti permasalahan-permasalahan seperti ini. Demikian juga <clears throat> kaidah wadidhu dasahumul mafasid tertakabu adna minal fasid. Demikian juga ya idza tasa fa in tasahama adat al masoleh. Kalau di situ maslahat banyak, yuqadimu ala minal masoleh. Didahulukan yang paling tinggi dari maslahat. Menuntut ilmu penting sekali. Menikah juga penting. Bekerja juga penting. Mana yang didahulukan? Masih muda ini anak ini. Masih 14, 15 tahun. Ya udah pengen nikah, ya udah belajar dulu kan itu. Jadi kalau masalah banyak didahulukan yang paling penting. Ini sudah umurnya 35 ya sudah pengen nikah. Apalagi sudah punya ilmu umpamanya. Ya dahulu kan apa? Ya, menikah dulu kan walaupun bekerja juga kalau yang wajib ya bekerja menurut ilmu juga kemudian menikah juga ya demikian. Jadi kalau di situ banyak dari maslahat didahulukan yang paling penting. Nah ini dari mana didapat? Ya dari hadis-hadis Nabi. Ini ini contoh ya wadi tak tasahul mafasid demikian juga balikannya. Kalau bahaya itu banyak, bahaya banyak ini. Ya kita gimana lagi? Mau haji ya harus ini dan itu <clears throat> kita meyakini tidak boleh ini bapaknya foto tidak boleh bapaknya. Nah terus kita apa nggak haji dan umrah kalau kemudian kita nggak mau dipoto untuk buat paspor, ya, ya diambil yang paling ringan dari mafasid. bertakabul adna minal masad mafasid. Maka diambil yang paling ringan dari mafsadah kan itu. Ya demikian. Ini ini contoh yang mudah untuk dipahami. Ya demikian. <clears throat> Jadi disebutkan ya, di beberapa buku ya definisi tentang fikih ya. Adapun kaidah ya jelas kawaid itu dasar ya. Bagaimana sering kita uh, sebutkan seperti di buku Qawaidul Arba <clears throat> Ya disebutkan kaidah itu adalah asas bina, pondasi sejak dari suatu bangunan. Ya itu, itu namanya kaidah. <clears throat> Kemudian ya, jadi al kawaid, al fikhiyah Ada fikih sendiri, ya, fikih sendiri pernah kita sebutkan Mari Ma'rifatul ahkam asyariyah al bi adilatiyah tafsiliyah. Itu fikih Fikih itu pemahaman. Kalau kaidah tadi adalah pokok-pokok, fondasi-fondasi, ya, asas, fondasi suatu bangunan itu kaidah. Berarti kaidah kaidah-kaidah, fondasi-fondasi. Sedangkan fikih sendiri kalau secara bahasa artinya pemahaman. Terus setelah istilah ini ada di usul fikih pernah kita lewat mengenal hukum syariat. Ya. Berarti apa? Seperti wajib, haram dan sebagainya itu al-amaliyah, itu fikih yang berupa amal. Berarti keluar di situ akidah. Tidak dibahas dalam usul fikih itu masalah akidah ataupun tauhid. Biadilatiha atau silah dengan dalil-dalil yang rinci. Nah itu, itu nama fikih. Fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syariat amaliyah ya berupa sholat, wudhu dan itu. Jadi kawaid al fikih apa? Ya, itu tadi kaidah-kaidah dalam permasalahan fikih. Ya itu. <clears throat> Sebagian mengatakan tentang masalah definisi secara lengkap. Ya, kaidah al-fiqhiyah yaitu apa? Qadiyat kuliah, ya. <coughs> Ketentuan menyeluruh au hukum fikih atau hukum fikih kuli yang menyeluruh. Yani hukum yang menyeluruh bikun ala juz'iyatihi yang ya diterapkan kepada cabang-cabangnya. Jadi hukum menyeluruh yang diterapkan kepada cabang-cabangnya. itulah adalah kaidah-kaidah fikih. Ala sabil itirad wal agulabiyah. Dari sisi keumuman dan kebanyakan. Nah, seperti tadi kita sebutkan tadi kaidah. Kalau di situ ada sesuatu yang membahayakan, banyak kita cari yang paling ringan. Ya, demikian juga tidak ada wajib kalau tidak mampu. Ini adalah kaidah apa? Kaidah yang menyeluruh yang diterapkan kepada bagian-bagiannya kan itu. Berarti kalau sholat tidak mampu berdiri, ya duduk kan itu. Karena kaidah yang tadi disebutkan. Dari mana membuat kaidah itu? Dari dalil-dalil. Nah, demikian. Alasabil itirat, yakni atas sisi yang menyeluruh au akalbiyah atau kebanyakannya. Nah, ini ini definisi kaidah fikih. Ibnu Taimiyah rahimahullah boleh menyebutkan <clears throat> di Majmu' fatwa La budaya yakuna mal insan ya wajib bersama dengan seorang itu usul kuliah mempunyai pondasi ya atau pokok yang menyeluruh itu mengetahui tentang kawaid al fikhiyah Turadu ilaiha juz'iyat dikembalikan kepadanya cabang-cabangnya. Jadi dia harus mempunyai pondasi, mempunyai kaidah dulu. Seperti tadi bahwa sesuatu yang dia itu tidak mampu tidak wajib. Sesuatu yang dia itu dalam keadaan dia itu darurah yang haram menjadi boleh. Kan itu. Kan demikian. Jadi seorang harus mengetahui apa? Pondasi yang menyeluruh dikembalikan kepadanya itu cabang-cabangnya. Oh ini permasalahan ini permasalahan ini bagaimana? Gak punya uang apakah haji wajib? Enggak. Ya ini karena apa? Karena kaidah yang tadi kita pelajari. Ya tidak wajib kalau dia tidak ada kemampuan. Nah itu. Ya takala bi ilmin wal adl agar bisa dia berbicara dengan ilmu dan keadilan. Tsumma ya'rifu juz'iyat, kemudian dia mengetahui cabang-cabangnya. Kaifa waqat, bagaimana dia itu kemudian terjadi. Ya, bermasalah bermasalah permasalahan yang datang, dia masukkan pada kaidah yang sudah punya. Ini loh kaidahnya. Ini ini ini. Nah, itu. <clears throat> Wa illa kalau dia tidak punya pengetahuan ini, khususnya orang mau berdalam-dalam masalah agama, Wayab yabqa fi kadibin wa maka dia masih tetap di dalam kedustaan dan kebodohan. Fil juz'iyah di dalam cabang-cabang. Wajahlin, wadulm. Demikian juga ya jahlin wadulm dalam dalam dalam kebodohan dan kegelapan. Kedoliman fil kuliyat di dalam keseluruhan. Faytawalladu fasad adim maka muncul dari situ kerusakan yang besar. Ini iya, ucapan Rasulullah Ibnu Taimiyah. <clears throat> Disebutkan oleh Al-Basam beliau menyebutkan ucapan Qarafi. Wala Al-Qarafi seorang ulama usul fikih, wa qaidul fiqh adimah nafa. Kaidah-kaidah fikih ya itu sangat besar manfaatnya. Wa biqadri ihatah biha yu'adzim qadrul faqih. Dengan kadar pengetahuan dia itu, maka menjadi agung kadar seorang faqih. Dia menjadi orang yang faqih, mengetahui agama. Harus tahu ya kaidah-kaidah fikih tadi. Fatatahu lahu manahij al-fatwa. Menjadi gamblang bagi dia itu metode-metode fatwa. tidak ini ada orang bertanya ini kepada kita ini. Bagaimana ini aku ya tidak tidak bisa untuk kemudian e, sholat dalam keadaan berdiri karena ini itu umpamanya. Ya kemudian dia mampu untuk memberikan fatwa. Ya menjadi jelas bagi dia itu metode untuk memberikan jawaban. Ya demikian. Waman akhadal furu' al-juz'iyah dunal qawaid al kuliah barang siapa mengambil cabang-cabang ya dari bagian-bagian tanpa kaidah-kaidah al kuliah yang menyeluruh dia nggak tahu kaidah fikih yang menyeluruh tadi. Tanah kodat alaihi kal furu' maka menjadi berbenturan bertolak belakang dari cabang-cabang dia sebutkan itu. rabat dan menjadi apa goncang. Maka tata'aradu dzahiriha. Kadang-kadang apa berbenturan suatu yang tampak darinya. Ya gitu. Jadi kalau orang enggak enggak tahu kaidahnya, ketika dia ditanya menjadi apa? Menjadi kacau dia dalam menjawab. Kecuali kalau dia mempunyai kaidah tadi. Oh, kalau orang kalau dia enggak mampu, berarti enggak wajib. Kalau kemudian apa sesuatu itu uh, dalam keadaan darurat, gimana lagi darurat? Berarti yang haram boleh diambil. Ah, tapi kalau darurat harus dalam keadaan keadaan terpaksa. Ya demikian. Ini insya Allah dalam definisinya ya, sehingga tergambarkan bagi kita apa yang kita pelajari. Baik di sini semoga kita